Dan yakinkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kita perbuat dimanapun kita berada di tempat yang ramai dalam keadaan sendirian diawasi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu." Apabila engkau dalam keadaan sendiri, jangan kau mengatakan sendirinya. Namun katakan aku dalam keadaan diawasi. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersamarkan oleh oleh Allah di langit dan di bumi. Wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam hati kalian. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Maka muraqabah itu penting. Nah, Kadang-kadang seorang dalam keadaan sendirian subhanallah. Dia merasa bebas untuk melakukan apa saja. Karena tidak diketahui oleh yang lain, tidak diperhatikan oleh yang lainnya. Nah, sekarang ini wasilah-wasilah untuk berbuat kemaksiatan semakin meluas. Semakin mudah. Orang mau jadi baik bisa. Orang mau menjadi seburuk-buruk orang juga bisa. Nah, ini nasihat terkhusus bagi mereka yang sering membuka internet dan berada di tempat-tempat di warnet atau yang semisalnya. Hati-hati Mungkin tidak ada manusia yang melihat. Mungkin tidak ada manusia yang melihat. Karena dia sendirian. Di tempat yang tertutup, subhanallah. Tidak ada satupun yang melihat dia. Namun, ma'asyurah Ada as-sami'ul basir yang maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dan juga merupakan peringatan banyaknya terjadi kemungkaran termasuk di antara salah satu faktornya adalah sibuknya mereka dengan internet. Kita tidak mengharamkan internet secara mutlak karena bermanfaat dari satu sisi. Situs-situs para ulama kita banyak mendapatkan durus para ulama dari internet. Namun dari sisi yang lain, ma'asyarakat rahimakumullah. sebahagian kaum muslimin terlalu meluas dalam memanfaatkan sehingga merusak diri mereka sendiri. Nah, anak-anak muda menjadi rusak. Allahul musta'an. Apalagi dalam kondisi mereka mengetahui ada situs-situs yang jorok. Situs-situs porno. Lalu kemudian mereka dengan seenaknya melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waliyadzubillah memberi pengaruh dalam kehidupan mereka. Ya, kita mengetahui Dahulu ada beberapa dari kalangan pemuda Masya Allah. Dalam hal menuntut ilmu. Rajin mereka. Dalam talabul ilmu. Mencari hal-hal yang bermanfaat. Tatkala mereka terfitnah dengan fitnah. Internet. Jadi rusak. Tidak lagi terlihat dalam pelaksanaan sholatul jamaah. Bahkan pergaulannya pun menjadi bebas yang dahulunya malu terhadap wanita menjadi berani dan menampakkan keburukannya di hadapan manusia tanpa ada rasa malu. Nah, dan kerusakannya bukan hanya menimpa para pemuda, orang-orang yang sudah berkeluarga pun. Allahul musta'an. Ya menggunakan fasilitas-fasilitas internet. Seperti Facebook. Kami tidak menasihati para ikhwan, para akhwat untuk memiliki Facebook. Ya. Disebabkan karena subhanallah. Mungkin dari satu sisi ada manfaat ada manfaatnya dari satu sisi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihi ma kabir wa manafi'u lin-nas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Sekian banyak subhanallah perselingkuhan terjadi. Sebabnya Facebook. Ya. Sekian banyak mereka yang dahulu Masya Allah iltizam, komitmen. Mengerti sunnah. Akhirnya berubah. mensuh, Karena sebab Facebook. Ya. Mencari teman lama Apalagi kalau dia punya nostalgia masa lalu di masa SMA. Subhanallah. Dalam keadaan dia sudah punya keluarga. Akhirnya terjadi perceraian gara-gara dia berhasil bertemu dengan teman lamanya. Nah, dan ini ma'asyarakat bukan satu dua kali kejadian. Kita mengetahui ada sebagian dari mereka yang kita mengetahui mereka ini ahlul khair, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Ngaji Masya Allah. Nah, bahkan di antara mereka, ya, ada yang Masya Allah belajar di hadapan masyayikh. Nah, belajar di hadapan ulama. Bermain Facebook, akhirnya ketemu dengan, ya, ini berkenalan dengan seorang wanita sampai nekatnya wanita ini pengennya dia bertemu dengan orang yang didambakan melalui Facebook ini dia berangkat umrah tanpa mahram tujuannya hanya untuk bertemu dengan si fulan musibah nah namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan ini masyaallah rahimakumullah nasihat Nasihat bagi para ikhwan, para akhwat. Ya. Oh, tapi kita akan ingin komunikasi dengan sesama, ya pakai cara lain. Yang lebih selamat. Karena wallahu alam yang saya ketahui bahwa yang namanya Facebook ini ketika kita sudah mengenal seseorang yang disebutkan dari link-linknya itu semua itu akan masuk ke iya betul ya akan terhubung ke kita semua Ya mungkin dia punya teman dari kerabatnya, mungkin yang menjadi temannya orang-orang awam. Ya, akhirnya terhubung. Nah, masya Allah, situs jejaring sosial. Nah, semakin meluas pergaulan, masya Allah. Eh, mendengarkan kaset para ulama jauh lebih bermanfaat. Mendengarkan kaset-kaset para ustadz, baca kitab, ya, Nah, atau dengan cara-cara yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, alhamdulillah banyak cara yang lain yang lebih selamat. Ya. Nah, yang lebih selamat. Karena kadang-kadang juga ada yang beralasan, wah, tapi ini ada yang pakai Facebook, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan juga pakai Facebook. Masyaallah, kita tidak berbicara tentang seseorang, namun kita berbicara tentang maslahat dan maslahat maslahat mafsadah. Nah, betul masya Allah kita harus mengenal kondisi zaman kita sekarang ini dengan teknologi yang masya Allah berkembang, tapi jangan kebablasan, jangan kebablasan. Ada batasnya. Yang positif manfaatkan, silahkan. Namun apabila ada hal-hal yang dapat mengantarkan kepada mafsadah, maka memelihara diri itu jauh lebih baik menjaga diri jauh lebih selamat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih." Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka sungguh dia telah memelihara dirinya dan kehormatannya. Memelihara agamanya dan memelihara ke Wallahu taala alam bisawab sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته